Pak Bobo. Ya, selamat siang Mbak. Selamat siang Bapak, silakan. Iya, kalau menurut saya itu nggak akan ada bedanya ya Mbak. Ya, malah mungkin nanti tambah kisru gitu loh. Kalau dua tahun sekali karena kan nggak sabar nunggu dua tahun. Uh, eh, katakanlah karyawan ya, mau lagi gitu. lagi ada perubahan Mbak. Kalau menurut saya itu harusnya upah minimum itu diatur seperti di negara-negara maju, yaitu hourly atau per jam. Artinya kalau karyawan yang mau rajin, yang mau kerja lama, ya duitnya lebih banyak. Gitu loh. Kalau yang males, madol, ya nggak punya duit. Gitu. Semuanya dihitung dengan jam. Nah itu e, mohon dipertimbangkan tuh kalau misalnya apa namanya menteri menterinya dengar nih, dengar saya hari ini. Gitu. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih Pak Bubu, Pak Gilbert. Iya, kalau saya sih e, saya bilang mau setahun sekali atau dua tahun sekali siapa aja ya yang penting harus dinilai dari apa namanya keadaan si buruh itu ya kerjanya bagus atau nggak bagus gitu ya kalau dia sneaky terus ya alias mangkir atau kerjanya nggak bener ya kan ya susah juga ya, jadi kalau setahun sekali mungkin diperhitungkan dengan tingkat inflasi ya kalau dua tahun sekali pun bagus karena di sini bukan masalahnya di tahun sekali atau di, di dua tahun sekali. Ini masalahnya ini harus diatur nih eh, hubungannya, ya. hubungan antara buruh dan majikannya. Kalau seperti sekarang kan kita lihat kalau terjadi demo itu yang terjadi adalah keberingasan ya, campur tangan dari luar ya. Organisasi tertentu itu yang notabene adalah kumpulan daripada apa ya manusia-manusia yang nggak benar itu. Nah, itu yang mempengaruhinya itu. Baik. Itu aja, makasih. kasih Pak Gilbert. Ya. Pak Ya. Silahkan Pak. Ya, ini tergantung dari ikon ya. Sebetulnya dari ikon tergantung ya. Kalau saja pemerintah kan sering, eh, sering tidak konsekuen kadang-kala. Uh, eh, listrik naik, eh, BBM tiba-tiba naik, uh, LPG naik, apapun naik. Itu kan dengan otomatis harus disesuaikan dengan upah. Mana bisa kalau kita menungguin upah eh, dua tahun atau tiga tahun sekali kalau harga ini udah uber kita hampir mentok. Ya kan ini kan harga uber uberan Uber-uberan terus pemerintah. Apa gue selamat siang. Siang Bu Dona. Ya komentarnya Pak. Kalau menurut saya perubahan UMP itu nggak perlu setahun dua tahun. Kalau perlu tiga atau kalau ada gejolak yang gratis. Tetapi selama bekerja setiap tahun itu harus ada kenaikan sesuai inflasi negara dan ditambah prestasi kerja saya kira begitu saya sudah kerja 30 tahun yang berjalan begitu tapi kalau setiap tahun mengeluarkan pengumuman perubahan UMP itu repot jadi perubahannya kalau ada yang gratis tapi setiap tahun yaitu naik tembaki ditambah prestasi atau kerajinan. Saja Bu, makasih. Terima kasih Pak Teguh. Selamat siang Pak Darwin. Ya, selamat siang. Saya kira ini saya setuju ya dengan uh, dua tahun sekali supaya ada waktu bagi mereka berunding dengan cukup baik. Jadi enggak apa namanya itu uh, setiap tahun kisru gitu terus. Saya setuju sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darwin. Pak Ferry, selamat siang. Selamat siang. Komentarnya Pak? iya kalau saya itu setuju ya dua tahun sekali dan satu lagi yang perlu diperhatikan itu pemerintah harus menjadi wasit ya dan kalau memang akhirnya ada satu pihak yang tidak menuruti ya tolong ditindak secara tegas gitu jadi hukum di Indonesia itu jelas kalau misalnya gurunya berubah-ubah terus karena mereka juga memang tingkat pendidikannya kebanyakan masih rendah tidak bisa memegang hukum ya tolong polisinya tegas karena tidak ada aturannya gitu dan takut nah kalau enggak ya nanti kita investasi di Indonesia tidak akan baik selamanya dan kalau kita melihat imbasnya misalnya di China sekarang yang UMP-nya sudah sekitar 2000 yuan atau sekitar 3,4 juta ya Indonesia memang punya nilai yang lebih baik di mata investor jadi ya itu yang terus dipertahankan dan tadi saya setuju dengan bapak yang pertama yang mengatakan bahwa investasi lebih dipentingkan daripada apa kesalahan itu sendiri kuantitasnya terima kasih ya terima kasih Pak Ferry Pak Boyke selamat siang siang ya saya juga setuju sekali uh, eh, usulan untuk sekali dua tahun ya dan eh, saya pikir itu usul yang baik tetapi harus eh, tetap mengacu kepada kepentingan tripartit lah sehingga salah satunya juga mengenai inflasi selama dua tahun itu bisa di ya, buat suatu acuan karena kan selama ini sekali tahun ini jadi sekali dua tahun gitu nah itu mungkin dari saya terima kasih Baik, terima kasih Pak Priyo. Ah, baik, terima kasih. Iya, silakan Pak. Uh, istilah dulu mengenai uh, upah minimum. Uh, yang ingin kami lihat, buruh atau tenaga kerja apapun selalu dituntut mendapatkan performa yang maksimal. Tapi giliran upah memang ditentukan adalah upah minimum. Eh, dari konteks ini saja memang ada sesuatu yang eh, kelihatannya kontradiktif. Tetapi lepas dari itu bahwa pada prinsipnya kami sepakat bahwa menentukan itu janganlah setiap tahun perubahan upah minimum. Karena apa? Biar bagaimanapun yang namanya dunia usaha tentu menginginkan sesuatu yang relatif stabil tidak harus terus-menerus stabil, tidak. Tetapi relatif stabil. Sehingga kalau penentuan UMR itu setiap tahun berubah, maka tentu itulah guncangan ketidakstabilan. Ketidakstabilan tentu dampaknya adalah eh, kenyamanan buat berbisnis itu tidak bagus. Jadi saya sepakat sekali kalau perlu lebih panjang lagi yang penting asalkan ring kenaikannya itu bisa terukur dan bisa terpredik dengan angka-angka yang sifatnya lebih rutin bisa dipahami terima kasih